selalu menganjurkan untuk menjalankan syariat-syariat agama yang besar ataupun yang kecil sesuai dengan nafsu kita ataupun tidak dan itu pasti ada mas nah, maslahatnya alama jabihi alama ja'an nabiyihim fiha bagaimana yang datang dari nabi mereka tentang syariat-syariat tersebut wa fi dan tentang bagaimana sifatnya wa mukammilatiha dan penyempurnanya. Ini lengkap. Tidak ada sebagian sebagian inginnya menjalankan yang satu meninggalkan yang lain. Wa tahdir an mufsidat mufsidatiha wa munqidatiha dan peringatan ya mereka juga mengingatkan dari hal-hal yang bisa merusak syariat-syariat tersebut dan yang bisa meruntuhkan syariat tersebut. ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر prinsip ahlu sunnah itu mereka memandang bahwa jihad di jalan Allah terus berlanjut sampai kiamat bersama imam, bersama penguasa, penguasa, bersama pemimpin. Nah, penguasa dalam hal ini yang baik ataupun yang jeleknya, yang bertakwa, yang mukmin, yang nah, ataupun yang fajirnya wa annahu dzurwatu sanamil sanamiddin dan itu merupakan puncak dari agama ini jihadul ilmi wal hujjah ini yang paling utama jihadul ilmi dengan ilmu dan hujjah jihad jihadnya para anbiya dan ulama wa jihadus silah dan jihad dengan pedang dengan senjata wa annahu fardun ala kulli muslim dan itu jihad itu wajib atas setiap individu muslim an 'anid din kulli mumkin wa mustafa' untuk membela agamanya yakni dengan semua yang memungkinkan dan ia mampu melakukannya. Nah, wa min usulihim al-hattu ala jam'il kalimatil muslimin. Termasuk prinsip dasar dan pokok mereka adalah dorongan untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Ini mempersatukan kaum muslimin dengan satu satu kalimat. Ini artinya sama seluruhnya. Dengan apa? Dengan kitabullah. Dengan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salaf, bukan dengan berhenti sampai di situ. Menyatukan kalimat, menyatukan, mempersatukan kaum muslimin dengan Al-Quran dan Sunnah memang, tapi bukan dengan menurut masing-masing. Bukan menurut masing-masing, menurut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kenapa pemahaman salaf? Mereka orang-orang terbaik yang telah membuktikan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa nyatanya? Sampai kepada kita ajaran Islam. Ya, nah kita dapatkan berita mereka dalam pujian dari Allah dan Rasulnya. Allah wasa'i fi tafridi qulubihim wa ta'lifiha. Dan mereka berusaha untuk mendekatkan hati-hati masing-masing kelompok, masing-masing hatnam kaum muslimin dan merutunkannya. Nah, membuang semua bentuk perbeda perbedaan. Kembalikan kepada nikahan kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Selesai. Mereka itulah acuan. Ya, standar kita untuk bagaimana beragama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wat tahzir minat tafarruq. Mereka juga mentahzir dari perpecahan, wat ta'adi permusuhan, wat tabaghut saling benci, wal amal bi kulli wasilatin tusilu ila hada. Dan mereka kerjakan, mereka terapkan semua wasilah, semua sarana mereka upayakan untuk bisa mencapai kerukunan dan persatuan nah kaum muslimin. Nah, tapi eh, disatukan dengan dasar yang sama. Islam dan Syiah tidak akan mungkin bersatu. Ya. Nah, wa min usulihim an-nahyu an adiyatil khalq fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim wa jami'i Dan di antara prinsip mereka adalah melarang untuk menyakiti makhluk, menyakiti manusia, baik terkait dengan hartanya, membunuh mereka dengan sembarangan, ya, merampas hartanya, meruntuhkan kehormatannya, dan semua hak-hak mereka. Walaupun itu mereka jelas-jelas memerangi kita, Yahudi, Nasrani misalnya, orang-orang yang musyrikin misalnya, ya, seperti yang terjadi di Rohingya dan yang lain tempat-tempat yang lainnya. Nah, tapi bukan berarti boleh untuk melanggar hak hak mereka dengan nah, sembarangan. Wal amru bil adli wal insaf jami'il muamalat dan juga ini prinsip mereka dalam memerintahkan untuk bersikap adil, lurus dalam semua hubungan muamalah. Jangan mentang-mentang musuh mereka orang Yahudi kemudian nah dicurangi jual beli ya. Nah ataupun misalnya membangunkan rumahnya. Tidak boleh. Nah, ya, nah, dikurangi semennya, dikurangi pasirnya. Biar nanti mati tertimbun. Tidak boleh. Ya, walaupun memang mereka nah, memusuhi, wan nadab ila al-ihsani wal fadl fiha dan mendorong untuk berbuat ihsan dan berbuat keutamaan di dalam bermuamalah dengan siapapun. Qala wa yu'minuna bi anna afdalal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa umat yang paling utama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa menangis. Kenapa menangis? pemuda yang datang sesudahku tapi umatnya paling ia masuk surga paling lebih banyak dari itu umatku nah umat yang paling mulia ukhrijat nam khairu ummah ukhrijat linnas nah, wa afdaluhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dari umat ini adalah sahabat-sahabat rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dari mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq wa khususan khulafur rasyidun Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Wal ashratul masyhur billahum lil jannah. Sepuluh orang lainnya yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Nah. Wa ahlul Badr 313 orang sebagaimana dikatakan oleh Barak bin Azib itu merupakan jumlah yang sama dengan pasukan Raja Talut ketika menyeberangi sungai membunuh Jalut. Nah, yang Ridwan dan orang-orang yang di bawah, nah, Ahlul Badar lagi, mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, la'alla Allah alaihim faqala if a'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah berkata kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu, perbuatlah apa yang kalian mau. Aku telah ampunkan. Setiap kali mereka jatuh dalam perbuatan dosa, mereka minta ampun kepada Allah, diampunkan oleh Allah. Nah, diampunkan oleh oleh Allah dan nyatanya mereka adalah orang-orang yang sebagaimana yang Allah katakan munir. Nah, orang-orang yang senantiasa kembali kepada ketaatan kepada Allah. Wa bai'atul ridwan, orang-orang yang ikut bersumpah setia di bawah sebatang pohon di Hudaybiyah. 1400 orang. <clears throat> Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar dan kemudian orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Fayuhibbuna sahabata wa yadinuna lillahi bidzalik. Mereka mencintai para sahabat dan beribadah kepada Allah dengan mencintai para sahabat. Termasuk di dalamnya ahlu bait Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Aqil, Abbas, Abdullah bin Abbas, istri-istri Rasulullah lebih-lebih. Nah, wayan yansuruna mahasinahum wa yaskutuna amma qila an masawihim. Ahlu sunnah menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat dan mereka mendiamkan apa yang dikatakan tentang kejelekan mereka. Tidak mereka komentari. Nah, kalaupun mau misalnya mau dibahas, kemudian diakui misalnya ada kebaikan kebaikan mereka lebih banyak Kebaikan-kebaikan mereka lebih lebih banyak dan bahkan lebih besar. Nah, lebih lebih besar. Ilmu yang mereka sampaikan yang sampai sekarang kita amalkan itu sudah menghapus dosa kesalahan mereka, menambah pahala mereka. Nah, wa yadinuna lillahi bihtiramil ulama al-huda wa immatul adl. Mereka beribadah kepada Allah dengan menghormati para ulama yang membawa petunjuk dan imam-imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Waman lahumul maqamatil aliyah fid din dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam urusan agama, pemuka-pemuka agama, imam-imam masjid, muballigh-muballigh. tentu yang di atas sunnah. Ya. Nah, wal fadl mutanawi 'alal muslimin dan orang-orang memiliki keutamaan yang beragam di atas kaum muslimin kelebihan ataupun ke kebaikan. Wa yas'aluna Allah an yu'idzahum yu'idahum minasyaki wasyirki wasyaqaq wan nifaq wa su'al akhlaq. Mereka selalu meminta ahlu sunnah selalu meminta kepada Allah berlindung dari keraguan-keraguan, kesyirikan-kesyirikan, ke permusuhan, perpecahan-perpecahan, kemunafikan dan akhlak-akhlak yang buruk. Wa an ala dini nabihim ilal mamat dan mereka selalu meminta kepada Allah agar dikokohkan <clears throat> di atas agama Nabi mereka sampai mas sampai mati. Hadhil usulul kulliyah. Inilah prinsip-prinsip yang pokok secara menyeluruh. Biha yu'minun yang diimani oleh ahli sunnah walaha ya'taqidun yang diyakini oleh mereka wa ilaiha yad'un dan mereka mengajak kepada kepadanya. Ini yang selalu dikembangkan dalam kitab-kitab dan para ulama. Bahkan ini semua dasarnya ini ada di dalam di dalam Al-Qur'an. Ini diringkas oleh beliau. Kalau misalnya kita baca tinggalin nah. Kita kembali kita lewat sudah lewat dalam pelajaran akidah wasithiyah. Bagaimana rasanya apa namanya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan sebagian atau Syekh Sa'di menjelaskan sebagian dari yang disebutkan di dalam poin-poin mukaddimah mukaddimah ini. Nah, pas ah, insya Allah mungkin kita cukupkan itu muka mukadimahnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain bab yang baru kita atau mudah-mudahan semuanya sudah terima ya punya kitabnya. Nah. Ada yang masih belum punya? Ada yang masih belum punya? Mar udah datang Mar atau apa? Udah. Berapa? Berapa nuswa? Wah. nah <laughs> nanti berebut fotokopi kan. Hmm. Ya saya jawab. Baik, inilah guna mudah bermanfaat. Insya Allah kalau besok Ustaz Isan tidak ada, kita syarat suruh sholat sama ini. Tapi kalau ada, ya libur ahadnya kita masuk. Ya. Nah, ahadnya kita lanjutkan. Baik. Besok bukan keberapa? Hah? Empat. Sudah keempat. Hah? Tiga. Ah, ya sudah berarti masih masih beliau. Baik. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an